ya tahu kok pengen petualangan nah, iso mlebu iso metu ku apa Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplongno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka. Padahal wong ceblok kok kok mares bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh pira? 70 tahun. Wah, iku munggah kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nak wis sing kersakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Siti Ali ngamuk hem balik pintu. nyifatin neraka, antin neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih cang luwih cang. Nah, mulane sing bener ya solatiku, iku. Salat ku nyifati hebatnya Allah, rasibatin batin Misalnya nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil usama awati, wamilul ardi muji jenengan ku sak kebae langit sak kebae bumi nek cek kurang kata Gusti wamil umasik tamin saim badu lan kebae nopo mawon terserah jenengan kurang akeh Oh, <laughs> iku wali tenan, tapi kan salat ora mbok jiwai. Salat oh ngapa ngopo karepku. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo. selalu ora Kulo nu jarang tajud tapi jarang kulo sampai sampean sering cek mandi tajud kulo. Kualitasnya benten, apa? Gen kulo kualitas prima. Ya, tapi ya tajud terus kualitas lah tajud tambah elek kan. Juga ya, mobilku rapat kualitasnya elek. Wis ra elek, ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah nak duwe. Dieling-eling iku jadi kena apa Quran itu sering nyifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir wa kana ala kulli syai'in muqtadir mergo kabeh swarga roko sing ibadah ngono iku kabeh kalah mbek Allah Allah kersane kita dadi kawula sing iku fatfuli fi ibadi engko nek wis dadi kawulane Allah lagi watfuli jangan empon ngantul kula roko neraka tetep makhluk makhluk gampang ditaklukno hubungan kita ya namun kalian Allah malah nak salat Allahu akbar neraka kaya ngono sanggiye kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti wong kula bersama jenengan Allahu akbar Nanti kalau gadah dungo saking Nabi Hidir, saking ijazah ulama-ulama dok Nabi Hidir. Udungannya gaya tenan. Di antara dungannya nggak bareng muji-muji pangeran. Wa inna la nahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Nanti kita benar api mungkin rokok yang ngono wa inna lan nahlik wa antaman. Selagi ini kalau cek bersama jenengan la nahlik wa lan nahlik kita tidak akan jadi orang ru rusak. Ya kata selatah zan inna woha nabo mana. Masalah eh, pas sok beneng akhirat imanem wis ilang, Quranem wis ilang. Lan ketika ini guru-guru kula, wong apal Quran itu gak mungkin mlebu neraka. Qur neraka ya ora wani ngobong Quran masalah ya hafid hafid nak apa ditetir lali apa mati lali sih akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid umpama dekne apal nganti mati ya apa bakal pun rokok mergo ono kalamu wah rokok ramani neng ning kalah kala kalamu ini masalahnya pangeran ini eh, mau nak takdir elek lalape mati ku lali semak pangeran ayo tak semak ning jonyo sering semaan suwe mak baulet ada rono amplop dengan akhirat, wah loro. Nah, sekali-kali setor pengiran, kalau jajah iki, kocok-kocok sing hafid, bu sekali-kali tahu ngapa Al-Quran fisola. lah neng dunia. Mbok nang ngandel kula. Jajal dewean nak pas ikhlas. Nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah rap berber, jan ra ikhlas. lati latih terus. Nggak, saya pernah mencoba itu dua bulan setengah. Nak lali kalau balik. Kalau nanti jajal jajal khataman Quran fi sholat, niku dua bulan setengah. Satu hari dua lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni, lali tak baleni. Roh ikhlas ya tak baleni. Narafa maknanya tak baleni. Niku pas rong bulan setengah. gitu itu kayak kalau tujuan kelas tunggal gusti umpama pulau nanti setor tengguru teman usaha, niki kalau nanti setor jeneng dan jenengan tombok di jenengan itu dan sing saya tidak willing ini kan jenengan soal soal semaan terus didam wong ratau semaan ngarepe pengiran, pangeran ini semaan ngarap pangeran gitu ngatamno Quran fi sholat semua ulama dulu pernah Imam Syafi'i malah tiap hari Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran dua kali fi sholat semuanya napa dulu itu tradisi hampir ulama khas itu kalau terakhir ulama ngelampai ini gue batin tiba bandek lah. Kalau pirang terakhir lah. Kalau batin ngerti meski tapi masyur. E, eh, nopo gak ada tradisi khataman nopo visola Nah Ramadan itu kan kegiatan. Gitu tuh nopo-nopo tapi kan didelok tiang kata ya tidak apa-apa. Sing khataman si Ramadan. Tapi orang mesti khatam kan sampai kadang makmum kadang imam. Sing dewan sekali-kali dewan, Sekali-kali mawon. Lah sing ora apal, yo ya mau tapi aja suwi-suwi sebagai malaikat sing nyemak ngono gitu ngelalar. <laughs> nah ngelalar, fan jabasat, fan khobasat. <laughs> Repot. Kalau di konco nak maca tebet ya de abila habi wa tebet ya de Kan wakaf ning watab gak iso wa tebat ya de Iku sebagai malaikat ngono. Kok ra barbar. -bar oh itu iya, iya, sakit tenan tapi nak apal kan lumayan tuh misalnya ya relatif cepet lah misalnya gini wow mereka normal uang gawa Quran itu ramu pun rokok jelas nih. waladhi awhayna ilai minal kitab wal nusat musaddiqan lima bina napa Konten ayat sing bunga no, kanggo kita-kita sebagai ahli Quran sing rapal lah pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran summa nalkita kita alladhi nastofaina min ibadina. Quran iki tak no ning kawula sing tak pilih. Iku famin gum dolimun di nafsi. Sebagian wong sing go Quran yo ya dolim. Sekunane ku wong go Quran yo ya biasa dolim. Wa dol semaan, wa hafid tapi ra hati roh ngaji. Ya kalau ada kedua sidik-sidik serapopo. Wong panjen Allah nyifati pertama wong sing marisi Quran famin gum dolimun di nafsi. Wes ra Biasa wae sifati dolim ya tenang. Wamin min muktasid, sebagian sedengan. Wadang ya Allah, kalau ora iso nekani hake Quran nangis. Kadang ra Udang semaan ning gone kabupaten Gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepingin hadul dunia, kadang kepingin hadul akhir. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat ngakoni aku. Zalika huwal fadlul tadi. Tapi saat terusnya ngedikani kanjeng Nabi, sausé baca ayat itu, ini hadis sahih teng Mustad Ahmad, هؤلاء كلهم في wahidah, wa kuluhum fil jannah Masana contoh dolim cek muktasib cek sabikum bil khairat haula kulluhum bi manzilatin wahidah kabeh ku padha wae wa kulluhum fil jannah kabeh ku mlebu swarga pie, piye-piye Quran iku kalamu wa neraka ora wani nyiksa kalamu Sini lah ilaha illallah yang mana melani dewi Nabi mangkola la ilaha dah taholal jannah. Kok meletin rokok wani kalimat la ilaha. Melani masur nih hadis pitoko ini gembira aku dengan Hadis pitoko pitoko niku dokumen nopo bok. Bok niku napa? Kotak itu sama. Niki hadis pitoko sing diriwayat hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Said Muhammad abu Farah. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad, Bahkan saya cek di Musnad Ahmad Ahmad bin Hambal nih. Terus saya belum puas tak cek lagi di syaratnya ikhya di kitab ikhafir Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika suman Allah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang di pengadilan itu berbok-bok semuanya <laughs> tentang kesalahan dia matul basor sepanjang dia melihat semuanya ada dokumen kesalahan dia. Allah fair oleh takok, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Jadi cak ulo, buatan gusti, buatan gak ada alasan ulo. Ulo salah bisa ya salah. Cek ya ape, ya ape tenan galah ape bener orang ora bodoni pangeran. Azolamat kakak tabati dari pangeran apa penulis-penulis saya yang sentimen beku sehingga menulis salam tok atau menulis HPmu deh. Bukan gusti penulis anda juga sudah benar. <laughs> Jadi azolamat kata bati dari begini. Wes bener kabeh bener. Pun rokok ben siap gusti. <laughs> Bareng ngonten jadi pangeran lucu. jadi pangeran bala inalaka inti hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno ditokno masih tok til iki lo nam dicokok bareng ditokno dekne pesimis ya rabbi ma hadil bitaqa ma si jilat. apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepanjang pandangan apa mata Jadi Pengiran dia ya jajal lah kon ngetes malaikat malaikat tukang timbang dicelup timbangan Bito sing madul basor sampai sak kotak sitok itu kalah jumpat perkara ini sita ulai ilai lu malaikat rawani ke wani ono kalimatku bu kalah nu rawani malaikat rawani wani malaikat elek tenan wong pangeran kok dikalahno apa paham ya rawani mulane anggere mangko lele lu normale gak salat mulane ancam sok malaikat ayo nak wani aku tahu wiridan tapi masalahnya nak ditetir kalimat itu dicabut lah, itu perkara. nih uang tuh mati-matian donga Gusdul. Gusdul Khotimah biar mati gawa lah ilah ilah Buat itu haqqin alih nahya ya wahalih namut wa biha insya insyaallah. masalahnya kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tahlil ayo perkara Repot kasus dok zaman akhir. Kue apa yang ada loh itu cuma dianggap. Ya, ya, ya, selor. Sing darani ora amin tahlilan ae ora tau amar ma'ruf nahi munkar. Wes innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Soalnya mana kali wes bulat. Tapi sak bulat-bulat itu piye-piye kita salat tuh ning zaman akhir. Ya wes. Nah tak pangeran kenangan apa hak ning zaman akhir. Kenangan kula sih, salat mulang. Mulang sapa ya, nggih tiap jelas-jelas. <laughs> Tetep apa bangsa kenangan mulang tetap sementara hmm. ilmunya jelas Gusti. Nah, sing orang ora penting jelas. Penting di ilmunya jelas, bukan sing orang jelas. Penting ilmunya sing jelas.